Seutama-utamanya ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran diupayakan yang sakit one day one juice Wong desa ya orang ngerti satu hari satu jus hari ini jus mangga besok jus apel besok jus tomat besok jus alpukat besok jus jengkol kok ya sedina sak jus. Mboten mampu nggih wandai setengah jus. Kabotan wandai seprapat jus. Saya kabotan melek wandai wan lempir. Sedina sak lempir 10 dina rak ya oleh sak jus to. Kok setahun rak khatam. Mentoke notok one day one ayat sa ayat pokok lesan kita lidah dan bibir kita jangan sampai nggak terbasahi oleh huruf-huruf Al-Qur'an walaupun satu dua huruf ibu rak wonten to Bu anggo sa ayat sini mung sak huruf isone kuwi yo ya kuwi di terus Bismillahirrahmanirrahim Sond Sond sond sond sond sond sond ganti yo kena qaf qaf qaf qaf ganti meneh nun nun nun nun kesel wis katok yo ya. Binjeng nambah rong huruf Bismillahirrahmanirrahim Yasin Yasin Yasin Yasin ganti mana ya Toha Toha Toha ganti mana Amin Amin ya ngono Pokok aja nganti ora maca Al-Qur'an. wes, Melih. Yen dulur-dulur masyarakat mriki keparek dateng Kanjeng Nabi. Keranten ngelampahi perkawis ingkang dipun lampahi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi salat. Wong kene salat mboten? Lah iya. Berarti kan ngelakoni perkara sing dilakoni Kanjeng Nabi, ketempelan prilakune Kanjeng Nabi, padha salate senajan kualitasnya beda. Yang Kanjeng Nabi salat ngantos sukunipun abuh, kedua kakinya bengkak. Yang to sapa mriki wonten yang salat nganti sikile abuh? Wonten wong kena asam urat. Halo. Kanjeng Nabi zakat, yang mriki zakat mboten. Zakat senajan kepeksa. Kanjeng Nabi poso, yang mriki poso mboten. Poso senajan meng Ramadan tok. Mula saiki ditingkatke para dulur, aja meng Ramadan tok. Ditambahi Poso sunnah Puasa sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sepanjang hidupnya. Ayo dicontoh sak kuwate nggih meniko poso senen, Sing banter lah jawab poso senen, Kemis gak kuat nggih dibagi. Di Islam tuh ndak ada yang susah. Ana sing sulit. Nek gak kuat dibagi, bapak eseng senen, ibu eseng. Kemis. Dadi saben dina Senin bapake nyenen, saben dina Kemis ibuke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida Ashhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah رب الأرضين والسماوات العلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم نور الهدى وشمس الضحى وبدر التجى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والنقى والنجاة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li min ahli Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina roshada أما بعد سعادة الأفاضل وأصحاب الفضائل para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh asatid dalah para sesepuh Enggang dahat kinormatan, enggang tuhu kinabekten enggang sarang-sarang kita ta'zimi para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir Bapak Camat bersama jajaran Muspika Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak dan Ramil dan para anggota yang saya hormati Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, ugi tokoh-tokoh masyarakat enggang Minulyo rekan-rekan panitia konco-konco santri sahabat-sahabat Banser ingkang kula tresnani hadirin hadirat para bapak para ibu para sederek dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang insyaallah dipun cintai Gusti Allah dipun sayangi Rasulullah Alhamdulillah atas izin Allah atas pertolongan Allah hari ini kita dapat sama-sama hadir bersilaturahim berzikir berdoa bersolawat bertolabul ilmi dalam rangka memperingati sekaligus menghormat kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat Para sederek sami sehat nggih. Kula yakin panjenengan sedaya sami sehat. Keranten panjenengan saged rawuh dugi mriki kanthi melampah piyambak-piyambak. Iso melaku dhewe-dhewe. Niku tandane sehat. Napa wonten sing wau dugi mriki digotong? wonten sing tipikul iso mlaku dhewe-dhewe niku tandane sehat dan sehatnya kula panjenengan dijangkepi ngangge afiat kalau digabung istilahnya sehat wal afiat afiat itu bukan sekedar sehat biasa Kalau sehat itu orientasinya gohir, kalau afiat itu orientasinya batin. Dados afiat niku artinya sehat yang digunakan untuk beribadah dan mendekat kepada Allah. Afiat niku artine sehat sing didamel nindakaken taat. Afiat itu artinya sehat yang tidak dipakai maksiat. Nyen pangapunten kathah tiang ingkang sehat ning boten afiat. Sehat tapi hobine maksiat. Sehat tapi tumindae jahat. Sehat tapi moral dan perilakunya bejat. Niku sehat yang tidak afiat. Nun sewu pertanyaan kula dipun jawab. Wong sehat sing hobine maksiat niku wonten napa mboten wonge ya teko, lungguhe ten sisih pundi ten dhuwur panggung matur suwun berarti iki sehat neng hobine maksiat sehat tapi tumindae jahat sehat tapi perilaku dan moralnya bejat niku sehat sing boten afiat pancen rata-rata kata-katae bisa dikatakan 99,9 persen para pelaku maksiat, orang-orang yang perbuatannya jahat, orang-orang yang moral dan perilakunya bejat, niku nggih orang-orang yang tubuhnya sehat, gini napa nggih? Eh mbok gak nyaut 99% pelaku maksiat itu adalah orang yang tubuhnya sehat. Betul? Tak niki dibuktekke. Koruptor-koruptor negeri ini. Sing tukang ngentekke duwite negara, tukang mangan duwite rakyat. niko tiang-tiang sing awake sakit nopo sehat? sing tukang nyolong ayam, tukang nyolong sepeda motor nika tiang sing awake sakit napa sehat? Sing soboe karaoke, sobo bar, tukang dugem nika tiang gering napa tiang sehat? Sing tukang ehoi al mendemu nika wong sakit napa wong sehat? Sing senengane demeni bojone tanggane Nika tiang sing awake sakit nopo sehat? Ngapunten ibu-ibu yang suka gosip, yang suka ngerumpi, tukang ngerasani. niku wong wadon sakit nopo wong wadon sehat? Sing tukang ngamuk, ngrawus, nyelatu bojone niku wong wadon gering nopo wong wadon sehat? Niku kuwi wonge jawab dhewe-dhewe. Itu namanya sehat yang tidak afian. Pramila orang-orang yang sehat ning hobine maksiat niku janjane luwe becik lara wae. Lah tinimbang sehat maksiat tinimbang sehat jahat tinimbang sehat morale bejat luwe becik iya lara tapi bukan berarti orang-orang yang sakit itu andaikan dia sehat lantas dia berbuat maksiat gemboten ngaten. Engko nang ibu-ibu padha salah faham. Ana tanggane sakit dituweni, disambangi, dijenguk karo diomongi ngene, pancen sampeyan ku apik nek lara kok, Mbak. Soalnya nek sampeyan sehat mesti sampeyan maksiat. Ya jok ngono, bulan nek sampean ngono insyaallah lambemu ditapuki wong. <clears throat> Artinya sakit niku ujian, sehat niku nggih embuh eh, gak nyaut to. Sakit niku ujian, sehat niku nggih ujian. Sakit niku cobaan, sehat itu juga cobaan. Subhanallah dulur-dulurku warga masyarakat Rosobo, Tosobo. Ini luar biasa. Penjenengan dikei cobaan sehat, diparingi ujian sehat, nengora ora digawe maksiat, malah digawe ngelakoni toat urun sholat urun zakat, urun solawat kepada Allah mau mendekat. Ini hebat. Lah uang sakit marek dateng Gusti Allah wajar lumrah pancen wong loro nyebut yang Gusti Allah nggih pantas wong loro iku isoe nggih ming nyebut ya Allah ya Allah hmm, disambangi tanggane ya aku dongake ya mbak astagfirullah astagfirullah pantes wong pancen lara ana wong wis lara ora gelem marek nyang Gusti Allah wis lara ora gelem nyebut niku kebacut ndas curut parah lahir batin lah panjenengan niku mboten sakit panjenengan niku sehat ning ora digawe maksiat malah ke toat duki ten pengajian ini luar biasa nggih niki sing diarani sehat wal afiat mudah-mudahan keadaan sehat wal afiat niki oleh Allah dipun dadosaken istiqomah dateng kula panjenengan sami amin Allahumma gek rawuhe panjenengan ten majelis yang luar biasa ini bukan majelisnya masyarakat Tosobo mawon. Masyarakat Tosobo itu menglantaran gawe acara. Hakikatnya ini adalah majelisnya Rasulullah. Niki majelisnya Gusti Allah. Penjenengan sakit rawuh duki majelis niki bukan semata-mata usahane penjenengan mawon. Orang mengikhtiari penjenengan tok tok itu saja. Neng penjenengan saged rawuh ndugi majelis niki sebab penjenengan dipanggil Gusti Allah, diundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang majelis ngene iki pun sebat dening Kanjeng Nabi sebagai taman-taman syurga. Nabi pernah menyatakan Idza marartum biriyadil jannah farta'u Ketika kalian mendapati ada taman-taman syurga Ikutlah bergabung Ikutlah nimbrung Dere ongusel Para sahabat tanglet Wa mariyadul jannah ya Rasulullah Nopo engkang dipun maksud taman suwargo niku wahai Rasulullah? Lajeng Kanjeng Nabi menjelaskan majelisul ilmi wa majalisul dzikir. Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis dzikir kuwi taman-taman suwargo. Mila yen pun ngempal ten gini majelis-majelis taman suwargo ngeten niki susai ilang, sumpeke waras, yang ada ayem tentrem marem damai. Gini bangge. nggih? Ini wes ngempal ngene iki sapa sing ngerti nek utangmu akeh. Jan ora ketara. Niki taman swarga. Sebelah kono gremeng. Hmm, wong panggonan ngene wae kok taman swarga. Mosok taman swarga kok sumuk. Gak ketepaan yo mambu kelek ketut. Mambu entut. Neng taman swarga kok ana entute. Kenging punopo majelis semacam ini disebut taman surga. Ibu bapak, dulur-dulur jamaah sekalian rahimakumullah. Di majelis seperti ini <clears throat> atine kula sampean diajak eling datang Gusti Allah diingatkan betapa banyak nikmat Allah yang telah kita terima akhirnya kula sampean malah do nyawang banser kok nyong ra digatekke dielengke kata banget nikmate Gusti Allah sing kita terima lah wong kuwi yen wis ngrumangsani kathah nampi nikmat saka Gusti Allah, tidak ada alasan untuk malas beribadah. Tidak ada alasan untuk meninggalkan kewajiban, akhirnya ibadahnya semangat, ibadahnya mundak sregep. <clears throat> Kemudian, kenapa majelis semacam ini disebut taman surga? Sebab tenggene majelis ngeten niki kula sampean kumpul kalih tiang-tiang sae, kumpul karo wong-wong solih, solihah. Nyonge yakin, sedaya sing rawuh niki tiang sae. Leh, yen wis kumpul karo wong-wong solih, niki kula panjenengan kumpul karo para kiai. Yen kumpul karo wong-wong solih, hati kita akan tergerak dan terdorong untuk bisa mencontoh tumindake kepengin sakit niru perilakune janji weruh wong soli. ya Allah wong kae kok apik banget sugih iso lomo bangun masjid tuh biayane sing paling agak leh nyumbang ya eh. Ya Allah, pintu cendelo kusen-kusen diborong eh Leh nyumbang semen kuwi trek-trekan. Maksudnya pirang-pirang truk dudu truk-trukan cilik kuwi. Sugih iso lomo. Yen ana santunan yatim piatu penyandang dana utamane ya piyambake. Aku kok ora iso ya. Aku ki kadang-kadang duit-duit, tapi yang arep sodako kok abot, arep jariah kok eman. Wong aku yang ngisi kota amal no masjid mesti tak pilihke duit sing gambare pati murang golok gala kuwi. Pokoknya yang ngerti wong solih niku kepingin nyontoh. Wong kaya apik banget, salate terus berjamaah. Limang waktu tahu ninggal ke jamaah. Senajan udan-udan yo ya tetep budal yang masjid sholat jamaah. Loro wae budal jamaah, aku kok ora iso. Aku iki mbancik masjid seminggu sepisan wayah Jumatan to. Kuwi wae budalku ngenteni khutbah kedua arep rampung. Halo. Wong kae apik banget maca Qur'ane anis Saben ana khotmil Qur'an yang melu maca. Lah aku ki ngaji Qur'an maca Qur'an setahun sepisan wayah Ramadan melu tadarusan kuwi wae goleki sing ndi ana jajane. Pokoknya nek ro wong soleh niku kepengin nyonto wong kae subhanallah semangate ibadah dalu Saben dalu mesti tangi terus salat, tahajud, qiyamul lail. Aku kok ora iso tiru. Kamangka aku nek bengi ya mesti tangi ning ora qiyamul lail, ora tahajud. Tangiku mek piece of the tour. Muyo. Kuwi bahasa Inggrisnya ra piece of the tour. Wong lanang nek wong wadon ya piece of the jazz. beda suara. Allahumma sholli ala Muhammad. Lajeng para jamaah ten gene majelis ngaten menika kula panjenengan diajak zikir, donga, sholawat, kalau mau kalimah-kalimah thayyibah dirangkai dalam eh umek wae kowe. Institusi syariah sing karo masyarakat Jawa disebut tahlilan wau sampun dipimpin kiai. Halo. Bu ngingeti aku aja ngingeti jemburis-jemburis kuwi. Halo. Ibu-ibu kalau wau diajak tahlilan nderek maos napa ming mangap-mangap. Duh, kalimah-kalimah thayyibah ingkang dipun waos kala wau minggah ngantos Hadratul rahman ini akan mendorong manaipun kula penjenengan derek minggah Duki pundi sampai pada tataran di mana kula penjenengan saged mencintai manusia agung kekasih Allah yang paling dicintai Allah yang andaikan bukan karenanya Allah tidak menciptakan jagat raya semesta. Gih menikah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi para jamaah sampun sakit ngaten, mangke bakal pikantuk panenan kalih perkoro Nomor sepisan panen rohmati Gusti Allah rahmat niku kawelasane Allah, cinta kasih sayangi Gusti Allah. Nomor kali panen maghfirahe Gusti Allah, pangapurane Allah, ampunan Allah. Dua hal ini para jamaah yang menjadi target utama manusia hidup di dunia. Sedaya nggih pengen pikantuk rahmat kalih maghfirah Allah, kawelasan saha pangapurane Gusti Allah. Ini tergambar dalam pesan suci ayat Al-Qur'an Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل katakan wahai Muhammad in kuntum tuhibbunallaha jika kalian mencintai Allah buktikan cintamu pada Allah caranya bagaimana fattabi'uni maka ikutilah aku aku nih aku Rasulullah kalau kalian mau mengikuti aku yuhibbukumullahu maka pasti Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dua hal yang pertama yuhbibukumullah. Allah akan mencintai kalian, mencurahkan kasih sayangnya kepada kalian. Yang kedua, wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Halo. Para jamaah, ayat ini menjelaskan agar supaya kita mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah supados kita nampi kawelasan soho pangapurane Gusti Allah modal utamanya adalah ittiba kepada Rasulullah derek tindak lampai kanjeng Nabi ngelampai sunnah sunai kanjeng Nabi nah ittiba itu dalam bahasa Inggrisnya disebut the kintil. Manut. Kok idae wong Jawa? Sopo manut bakal katut. Manut wong budal yang pasar nggih katut duki pasar. Manut wong budal yang masjid nggih katut duki masjid. Manut wong budal yang pengajian nggih katut duki gen pengajian yen manut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku mulya. Mangke kita bakal nampi cipratan kemuliaane Kanjeng Nabi. Nyonge ya nyong. Bisa aku ya ming nyong mereka Amerika. Kepriben. Ya Sering kasih gambaran gini. Kalau mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah, melakukan sunnah Rasulullah, pasti akan mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah. Sebaliknya, mengingkari sunnah Rasulullah, menentang perilaku Rasulullah, yang didapat adalah murka dan laknat Allah. Na'udzubillah min. Gambarannya seperti ini. Misalnya ibu-ibu, mbak-mbak yang ayu-ayu. Kalau ibu kepingin disayangi mertua, kepengen dicintai mertua itu nggak harus kok tiap hari kasih duit ke mertua ngekei duit, maringi duit, maringi duit, maringi sembarang-barang. Boten, nggak harus seperti itu. Ada cara yang lebih mudah agar ibu disayang mertua. Bagaimana caranya? Gini loh bu, itu loh. Suamimu, anaknya mertuamu, yang sering mengeloni dirimu, itu layani dengan pelayanan terbaik. Diladeni sing api Nanti otomatis mertuamu jatuh hati kepadamu.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 Neng anake disio-sio. Ora diladeni sing apik, dikrawus bendino, dicelatu, digentai, nanti awake mundak kuru, mundak kuru, mundak kuru, mundak kuru, kopiahe lodok. Moro tuamu mesti nesu, nduk kebangetan, mantu model apa seliramu? Anakku mbok apa wae kok nganti awak mung mungkari balung kelataan. Iki kangen mbok krawus, iki kangen mbok celatu. Aku rasa seneng duwe mantu koyok seliramu. Nek mbok terus-terus ke ndase anakku iso kimpes iki engko. Iso kari kuping tok. <laughs> Kita menentang dan mengingkari sunnah-sunnah Rasulullah, membenci Rasulullah, pasti Allah akan murka dan melaknat kita. Nauzubillah min. Sakit difahami betul kan setiap kita pasti kepingin nampi rahmat lan maghfirahe eh, Gusti Allah. Aja kok kula panjenengan niki ket mulai zaman Nabi Adam siyen. Ketika nangis-nangis nyang Gusti Allah menyesali kesalahan yang diperbuat ketika masih tinggal di surga. Biasanya damel pujian di masjid-masjid. Ayo diwaca bareng-bareng. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayo bareng diwaca. Sing purun nderek maca kula dongake dosane di ngapura. Kula dongake rezekine lancar. Minimal gampang golek utangan. Lah kuwi ya penting kok. Wong uripe golek utangan angel ya bingung kok. Sing ora gelem melu maca berarti rumangsa ora duwe dosa. Tak dongake muga-muga lambene abuh. Yuk bareng robbana ya Rabb Rabbana zalamna wa in لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن Rabbana duh Gusti pangeran kula Zalamna zalim kula Gusti nyong zalim Gusti kathah salahe kathah lupute Wa illam taghfir lana Lamun penjenengan boten paring maghfirah dhateng kula, boten paring pangapura dhateng kula. Setunggal sing disuwun maghfirah pangapurane Allah. Wa tarhamna lan lamun penjenengan boten paring rahmat datang kula, Mboten paring cinta kasih sayang dateng kula lanakunanna minal khasirin. yekti kula termasuk jumlah yang enggang kapitunan rugi ciloko. Dua hal. Mangke mudhun dugi Nabi Ibrahim. Nggih nyuwun ngapura, Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sampai mudhun maneh Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus alaihi salam diuntal diuntal ya. Dicaplok. Wong apa ya oleh ngarane? Dimplok. Ikan raksasa 40 hari 40 malam berada dalam perut ikan. Apa zikir yang dibaca Nabi Yunus? Ya mengakui kedoliman mohon ampunan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal Mudun melih duki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada umatnya untuk memperbanyak istighfar sampai kanjeng Nabi niku sumpah wallahi إني لأستغفر الله كل يوم أكثر من سبعين مرة وفي رواية من مئة مرة demi Allah sesungguhnya saya beristighfar memohon ampun kepada Allah setiap hari tidak pernah kurang dari 70 kali dalam riwayat yang lain tidak pernah kurang dari 100 kali Allahumma sholli ala Muhammad yuk sekarang dipikir para bapak, para ibu, jamaah sedaya, kalau para nabi, para rasul, orang-orang mulia niku kathah istighfare, kathah nyuwun ngapurane, niku wong-wong mulya. Lah wong-wong sing jembures-jembures ngene iki. Wong rembes-rembes ngono kae. Kok kaya rumangsa ora duwe dosa. saya saiki Wonosobo hawane malah panas jarene yaine kuwi. Jawabane iki. Halo. Kalau mau pun suwuni perso kali ini Apa yang menyebabkan suhu udara di Wonosobo kok mudah panas? Ya kalau jawab, kemungkinannya kali mungkin pendinginnya rusak, mungkin dirusak, Halo. Maka jamaah sekalian, kita diberi cara untuk menghapus dosa. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mendekek mendekek manusia di dunia ini dalam keadaan bersih dari dosa dan Allah menghendaki ketika manusia sowan kembali kepada Allah juga harus bersih dari dosa. Yang diterima baik di sisi Allah hanya orang-orang yang bersih dari dosa yang kembali ditempatkan di surga juga orang-orang yang bersih dari dosa. Dan ini pripun carane itu dosa? Para jamaah diterangke mboten? Diterangke mboten? Ibadah sing disyariatke yen kita tindake kanthi pener tepak sae niku saged ngelebur dosa bisa menghapus dosa ibadah apa apa saja asal dilakukan dengan benar niku saged ngelebur dosa halo ibadah haji nglebur dosa yen hajine bener sedaya dosa dilebur wangsul haji kados bayi yang nembe dilairke orang duwe dosa yen bener sing disebut haji mabrur kan dalam ilmu fikih haji niku tingkat-tingkatan gini napa nggih tingkat tertinggi yang dijamin surga, dibebaskan neraka, di sepuro kabe dosane disebut haji mabrur. Niku harapan semua orang. Tingkat nomor kali disebut haji makbul. Pokoknya hajinya syukur diterima, urusan ganjaran orang ngerti. Tingkat nomor telu ngisore niku disebut haji mardut. Haji yang ditolak orang diterima Gusti tingkat paling rendah dewe paling elek dewe disebut Haji Muhyiddin bojone Hajah Rumi tukang bubur naik haji haji sing orang gendah Nek hajine orang bener ya ora dadi mabrur. Kudu bersih. Ojo nganti kecampuran sing haram. Rasul menyatakan man hajja bi haramin aw min haramin idza qala labbaik Allahumma labbaik sapa wonge haji nganggo duit haram kecampuran muamalah sing haram nalikane wong mau maca talbiyah labbaik Allahumma labbaik fa ajaballahu lahu dijawab kali Gusti Allah la labbaik laka wala sa'daik Wong mau iku biak di talbiyah khusuk khusuke karo merem-merem, labbaik Allahumma labbaik, labbaik syari syari labbaik. Dijawab karo gusi Allah, ora labbaik kan, Labbaik labbaik koko, Duit orang genah di gawe lunga haji. Maka kan ada cerita, ada pejabat itu mbuh dadi mbuh apa? Dadi apa ya? Mbuh apa? Niku haji nganggo duit korupsi duitnya orang genah. Ten mereka kawitane ya lancar, neng akhire wonten kendala. Nalikane balang jumroh niku kan simbol balang setan. Wonten kendala, waktu krikil sing digawe balang diantemke bismillahirrahmanirrahim ya akbar cetak balik watune. Dijukuk diantemke meneh bismillahirrahmanirrahim ya akbar cetak balik terus. Jupuk meneh diantemke bismillahirrahmanirrahim ya akbar cetak balik akhirnya waktu dicukuk diambil ditingali ono tulisane maaf sesama setan dilarang saling lempar podo setane teman-teman ibadah poso ngelebur dosa nek bener Orang yang sekedar ninggal mangan, ninggal ngombe, ninggal hubungan suami istri di siang hari. Ya, Mborati kateke aku ngomong. Zakat yang lebur dosa, sholat lebur dosa. sholat lima waktu. Sing panjenengan tindake saben dinten, panjenengan mereka, nek mriki ra jamin aku. Halo, Bro. niku nglebur sedoyo dosa. Rasulullah menyatakan Masalul sholawatil khamsi kama tin nahrin jari nahdin ala babi ahadikum yaghtasilu fi khamsa marrat kulla yawmin al hadis kama qal. Ora paham yo ben. Perumpamaane salat limang waktu sing ke umatku ing dalem oleh bersih dosa iku kaya ono kali banyune bening miline buanter manggone nyang ngarep omah sing duwe omah sedina adus ping 5 kira-kira kotorane awak resik napa mboten bersih napa mboten yo bersih wong kali banyune bening miline banter banget adus ping 5 sedina yo bersih senajan ora usah kosokan Kok kok gelem Rontok sak rambut-rambute. Bersih. Jadi sholat duhur ini kum bersih so antarane subuh tekan duhur. Sholat asar bersih itu so antarane duhur tekan asar. Sholat maghrib bersih itu so antarane asar tekan maghrib. Sholat isya bersih itu so antarane maghrib tekan isya. Sholat subuh bersih dosa antara nisa tekan subuh. Understand? Pun. Yeah. Para nabi, para rasul istighfar nyuwun ngapura, nyuwun rahmate Gusti Allah. Niku tesih diperes pelih. Diambil saripatinya, pundut santene oleh seorang sufi besar, ulama ahli tasawuf yang dirangkai dalam munajat cinta yang sangat indah. Beliau adalah Syekh Abu Nuwas yang tiang meriki Mas Tani Abu Nawas. Itu seorang ahli tasawuf yang luar biasa. Halo. Niki yo biasane digawe dikir pujian kalih para jamaah mriki yang malam Jumat atau zikir habis sholat Jumat. Ilahi lastulil firdausi ahla dan seterusnya. Niku rak DPDP tawaduk kalau dinaikkan ke kosakata diniyah menjadi tak Allahumma sholli ala Muhammad. Wong niku mboten pareng rumong suakeh ganjarane, rumong suakeh ibadahe ora oleh. Ora entuk ngeduk ngeduk ne amal. Apa? Kaget yo ya, ben. Oh, banser ngene, banser model apa? Saake-akee ngamalmu, saake-akee ganjaranmu ora kena digawe nebus wargane Gusti Allah. Neng cili ati ora pareng gak entuk bener rumangsa dosane akeh. Hmm dosaku ki karuan. orang ngira di ngapura Gusti Allah dosane nyong. Ora oleh mergo sak akeh dosamu, sak gede gedhene dosamu isih luwih luas pangapurane Gusti Wis areng diwaca. La ilastu wala aqwa luar biasa, satu munajat cinta yang sangat indah. Ilahi, lastu lil firdausi ahla. Ya Allah Gusti, nyongi ora pantas mlebu swarga. Saya nggak pantas, sama sekali nggak layak untuk menjadi penghuni surgamu. Keibadah kula orang bejaji Gusti, ibadah e gak ono apa-apa. Wala aqwa ala naril jahimi. Neng Kulo yo gak kuat. Andaikan dihukum disiksa di neraka. Padahal saya merasa banyak dosa, Gusti kulo niki dosane oke. Nek ana bokong gede yo ya sik plora-plora. Ana tangga selamatan berkate gebeng yo ya tak lokke. Hati kula niki ora genah Gusti, ana wong sak bojone Sing wadon wayu sing lanang elek ya tak tuduh iki jelas main dukun iki. Ya Allah, ana tangga wengi-wengi nyang jeding keraja keraja kerajak pikiran kula ya elek, hmm, keramas terus. Ora pantes mlebu swarga. Andaikan disiksa di neraka ndak kuat. Karena siksa neraka yang paling ringan batu kerikil terkecil dari bara api neraka itu diinjak telapak kaki otak mendidih terus aniki beribon neng suargo orang pantas neng neroko orang kuat ambil jalur tengah wong cerdas yo kudu ambil jalur tengah pripun jalur tengah nggih ya mau fahabli taubatan Anugerahkan kepadaku ya Allah kekuatan dan kemampuan untuk bertaubat dengan taubatan sing temenan namine taubatan nasuhah taubat yang menghendaki kebaikan nasuhah satu akar kata dengan nasihah nasihat niku artine ngarepke becik setelah taubat ditindaklanjuti melakukan kebaikan. Waghfir dzunubi dan ampuni semua dosa-dosaku ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Karena sesungguhnya hanya Engkau yang Maha mengampuni semua dosa-dosa. Yuk diteruskan. <clears throat> Merasa banyak dosanya. Dzunubi orangnya orangnya iso ora iso ora iso disauti bro sing banter leh nyauti aku ini hatu hanya selingkuhan kamu aku ini hatu hanya pacar gelapmu anu ku apal? Lambemu rusak. Zunubi ada a'dadir rimali. Dosa-dosa hamba seperti hitungan pasir. Sopo iso ngitung pasir saking oke. Fahabli taubatan ya dal jalali maka anugerahkan kepadaku untuk bertaubat wahai yang maha agung wa umri naqisun fi kulli yaumin umur saya setiap hari berkurang berkurang dan berkurang berarti kan jarak kepada kematian semakin dekat kesempatan untuk nambah amal ibadah dan pahala semakin berkurang betul wa dzambi zaidun kaifahtimali sementara dosa-dosaku selalu bertambah dan bertambah di setiap perilakuku. Jamaah sekalian. Halo. Taman ki rumah apa ora toh? Wis reti nek panas. Mampu yo panasan padha wae kok. Nah, maka majelis-majelis semacam ini ini eh berarti katek ke aku ngomong harus diistiqomahkan Kulo penjenengan nek pengen nampi rahmat lan maghfirah e Gusti Allah kudu manut Kanjeng Saniki pripun carane manut Kanjeng Nabi? Gek kula panjenengan ora menangi Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi sampun sedo. Kula penjenengan mboten nate pinanggih Kanjeng Nabi. Pripun carane manut? Lewat pewarise. Lewat penerus estafet perjuangane Kanjeng Nabi. Sinten? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama para kiai, pewaris-pewarise para nabi, nggih kiai sing kiai tenanan. Loh, berarti ono kiai sing ora tenanan. ono contohnya sing ngomong dhewe iki. Iki ora kiai babar pisan. Kula namung manut kiai, derek kiai nek kulane nyonge dudu kiai ora manut kiai, derek kiai. Kula yang ceramah dan pundi-pundi nggih nyamung ngajak dulur-dulur kula cak derek para kiai, manut para kiai. Ngono. Gambarannya seperti ini. Kanjeng Nabi sudah wafat. Kita disuruh mencontoh Rasulullah, mengikuti Rasulullah caranya lewat pewarisnya yaitu para ulama, para kiai. Misalnya ibu-ibu, mbak-mbak yang cantik-cantik. Sorry, saya dari tadi jarang nyebut bapak-bapak dan mas-mas karena jujur mulai dulu saya itu nggak pernah tertarik sama laki-laki. Misalnya, ibu, mbak, anda kepingin merasakan keharuman dan wanginya kembang mawar, kembang melati, kembang Sapa ngomong kembang goreng? Ngawur. Wangi. Kembang mawar, kembang melati, kembang kanci, kembang kenanga, kembang kembang sembojo yang kuburan kembang sedap malam kembang ya kembang api genyumet lambimu kembang api mending kembang desa itu aja contohnya kembang mawar, kembang melati, kembang kenanga tapi kembangnya udah kering kembangnya udah layu, kembangnya udah mati apa berarti ibu tidak bisa merasakan harumnya, Tidak dapat merasakan wanginya? Bisa. Caranya bagaimana? Kan kembangnya udah kering, udah layu, kembangnya wis mati. Pripun carane ngerawas ke wangine? Lewat minyak wangine. ten minyak wangi sing hasil peresane kembang, minyak wangi mawar niku nak peresane kembang mawar diolah, diproses, didadeke parfum, ngene apa nggih? Niki ora jawab nggih wong pancen ora tau gawe minyak. Ambune tengi. Wonten minyak wangi namine melati. Iku yo peresane kembang melati diproses dadi minyak wangi. Ambune yo kaya kembang melati. Halo? Halo. Malah kalau menurut saya, Bu, luwe kepenak lewat minyak wangi negui penjenengan nisok ngatur aroma kepingin bau yang semerbak mewangi sing ngambune semrebel gembradak leh maringi saya ngoke yen minyak oles ngolesi sing ngoke soko soko soko soko soko soko soko soko soko minyak cek cocok cocok cocok cos wong arep tukang buri tukang sisih tengen sisih kiwa tukang dhuwur tukang lisor disemprot kabeh. Nanti baunya semerbak, gawe metu teko omah iso bel bel bel mayit liwat. Kepingin bau yang sedengan, yen maringi nggih sedengan, sek sek sek sek. Jas jas jas, ambune sedengan. Kepingin transparan, remeng-remeng. kurang ngerti wong desa ambune ming lamat-lamat ya maringi gedhi wae cerit cerit-cerit, cerit-cerit, ambune nggih remeng-remeng luwe enak lah kalau ibu pengen merasakan harum dan wanginya kembang yang langsung disedot dari kembangnya bisa-bisa hidungnya jenengan ndak kuat malah pilek sirahe mumet kok ngambune nek saya ora paham ganti ya <laughs> Bapak maaf misalnya bapak ingin minum jamu dicampur madu itu ngambil madunya nggak harus langsung dari tawon malah repot yo kepenak mundut cangking omahe tawon corok ini nopo namine omah tawon ya wis ngono gampang kuwi omah tawon kuwi diperes metu madune Malah sekarang ada kemasan praktis namanya madu rasa, tinggal sobek, dituangin, diaduk, diminum. Enak. Lah kalau Bapak ingin nyesep madu yang langsung berasal dari siletnya tawon. Lambemu malah abu. Jeder kabeh dintuk. Lantaran wasilah Allahumma sholli ala Muhammad. Iku lho panjenengan kan manut Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi pun sedo ora menangi Kanjeng Nabi. Eh, aja golek wangi langsung teko kembange, teko persane, teko minyak wangine, ngoten nggih? Ki paham ora to dadi cak Apa? Kula panjenengan niki yang maknani hadis maknani ayat Quran jangan difahami secara tekstual saja orang ngerti ya tajak ngomong ojo ming diartekke secara letterlek secara harfiah itu kadang-kadang butuh pemahaman yang luas memahami hadis kudu ngerti asbabul wurudnya harus ngerti ulum ilmu mustalahul hadis Mahami ayat Quran malah Kutu ngerti asbabun nuzul, Kutu roh kawaidul fikihnya, kutu roh ilmu tafsirnya, kutu ngerti nahu, sorof, mantek, balago, komplit, gak sembarangan. Ojo ming dipikir nganggo otak dan pikiran kita yang terbatas. Apa meneh pemahaman agamanya masih dangkal. Monggo takoke yang para ulama, yang para kiai sing ahline dudu kiai model ngene iki. Kowe guyu modelnya kok kaya setuju. Matur suwun. Paham mboten? Ngono. Lah kalau dipikir wae nganggo pikirane nganggo uteke padahal ora nyanda kok pikir ndasmu beluk. So sangit engko. Takoke para ulama, takoke para kiai. Ngono. Ben ora dadi salah paham, bahkan bisa berkembang menjadi paham yang salah. Kebanyakan yang salah-salah faham, faham salah, akidah yang nyimpang. ini nggih berangkatnya dari situ. Tak gelem takon yang para ulama, para kiai sing ahline dipikir dhewe di angen-angen dhewe ming difahami secara letter makna terjemahannya mawon. allah sholli ala Muhammad. Mboten anyar tapi apik timbang wekmu. Wekmu rombengan. Oh, lah saiki minyak wangi ini Ono, neng sampean ora gablek duit. Apa untuk iso entuk wangine? Iso, carane mepet bakule. Yang burun mepet bakule rak kecipratan wangi wangine diolet-oleti, diolesi apa disemproti. Lho kula nate ndamel tembang, ayo disaut. Tombo ati orang ngerti karepku disiki iya. ae. Tombo ati Engko seto kok iku Malah aku lali sisan iki. tombo ati kumpul kiai kumpul sinten kiai nah kersane saged kumpul kiai donya akhirat ah, nyong pesen sampean-sampean ku nek sowan nang daleme kiai aja kulino kok ming wong-wong tok mestine ya kudu ambek nyangkeng kok gula mbok anggap kiai semut ngono kok nyangkeng sakarepmu Wes eh, sing penting nembangi iki wae. Pirengke tombo ati kumpul kiai dereng suci dilampahi akhirane i i i kabeh merangkai kata-kata kaya ngene iki ora gampang mulane larang rangkaian kata-katane kuwi lho tombo ati kumpul kiai derek ngaji dilampahi ayo bareng-bareng dinyanyike cengkoke Ida Laila lho niki asline rabune ra insyaallah wahai jika dirimu ber oh ya kemenyek kabeh tiba Yuk, syairnya dirubah Tombol kumpul derek tilam tombo kumpul derek tilam সালাওয়াত বাজার সলা তোমা apa wonge sregep ngaji uripe bakale aji pangertene ditambahi butuhane dicuci ing dunyane bi rahmati akhirat di syafaati salatullah Rasulillah Salamullah Ternyata ibu-ibu tosopo suarane cocok Ngerti ngono ket biyen takon ngamen Solawat yang kita lantunkan ini sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasulullah dan bukti bahwa dulur-dulur masyarakat Tosobo dan sekitarnya ini keparek ambek kanjeng Nabi. Anda-anda semua ini dekat dengan Rasulullah. Kenapa begitu? Nggih, soalnya penjenengan ngelakoni perkawis ingkang nate dilampahi Kanjeng. Berarti kan ketempelan lakone Kanjeng Nabi. Jenengan ngagem sesuatu yang pernah diagem dening Kanjeng Nah, contoh nek gak dikai contoh gak paham modelnya lola lolo. Ketika penjenengan membaca Al-Qur'an, halo. Bukankah setiap huruf Al-Qur'an yang jenengan baca itu asline rak nafase Kanjeng Nabi. Setiap huruf Al-Qur'an yang penjenengan baca itu aslinya kan suarane Kanjeng Nabi. Berarti ketika penjenengan membaca Al-Qur'an nafase penjenengan ketempelan nafase kanjeng Nabi suarane jenengan berpadu dengan suarane kanjeng Nabi betapa barokahnya orang yang baca Al-Quran milo diupayake pun ngantos mboten moco Al-Quran nge? nge? afdalu ibadati ummati kiraatul Quran seutama-utamanya ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran diupayakan yang sakit one day one juice Wong desa ya orang ngerti satu hari satu jus hari ini jus mangga besok jus apel besok jus tomat besok jus alpukat besok jus jengkol kok iya sedina sak jus Mboten mampu nggih wandai setengah jus. Kabotan wandai seperempat jus. Saya kabotan melek wandai wan lempir. Sedina sak rempir 10 dina rak ya oleh sak jus to. No? Kau setahun rak khatam. Mentoke notok wandai wan ayah. Sedina sak ayat Pokok lesan kita, lidah dan bibir kita jangan sampai nggak terbasahi oleh huruf-huruf Al-Quran. Walaupun satu dua huruf ibu, rak tentu bu, angku ayat di sini mengsak huruf. huruf. Isone kuwi yo ya kuwi diterus terus. Bismillahirrahmanirrahim. Sond. Sond. Sond. sond sond sond sond ganti yang kena qaf qaf qaf qaf ganti meneh nun nun nun nun kesel wis katok ya sondakallahu azim. nambah rong huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, Yasin, Yasin. Ganti mana ya? Toha, Toha, Toha. Ganti mana? Amin, Amin. Ya ngono. Pokok jangan nganti orang maca Al-Qur'an. Wes. yes. Meleh yen dulur-dulur masyarakat mriki keparat dateng Kanjeng Nabi. Keranten nglampahi perkawis ingkang dipun lampahi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi salat. Wong kene salat mboten? Lah iya. Berarti kan ngelakoni perkara sing dilakoni Kanjeng Nabi, ketempelan prilakune Kanjeng Nabi, padha salate, senajan kualitasnya beda. Yang kanjeng Nabi sholat ngantos sukunipun aboh kedua kakinya bengkak. Yang tau sebuah meriki wonten yang sholat nganti sikile abuh? Wonten wong kena asam urat. Halo. Kanjeng Nabi zakat, yang mriki zakat bukan? Zakat senajan kepeksong Kanjeng Nabi poso, yang mriki poso mboten. Poso senajan meng Ramadan tok. Mula saiki ditingkatke para dulur, aja meng Ramadan tok. Ditambahi poso sunnah. Puasa sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sepanjang hidupnya. Ayo dicontoh sakwate nggih menika poso Senin. Sing banter lah jawab poso Senin kemis, gak kuat, nggih dibagi. Di Islam tuh ndak ada yang susah, ana sing sulit. Nek gak kuat dibagi, bapak sing Senin, ibu sing Kemis. Dadi saben dina Senin e nyenen, saben dina Kemis e Allahumma salli ala Muhammad meleh yang piantun meriki keparek datang kanjeng Nabi cidek kali kanjeng Nabi halo ibu lihat aku dong kenapa iya. sih lihat orang yang mondar mandir terus aku nggak diperhatiin akunya malah dicuekin ibu Bukti lagi kalau masyarakat sini dekat dengan Rasulullah. Kanjeng Nabi mulia tamu masyarakat mriki subhanallah mulyake tamu wong nopo napa sing dilampahi Kanjeng Nabi mira Kanjeng Nabi ndawuhke mangkan ayo minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya subhanallah masyarakat mriki le mulyake tamu kula dinten menika dados tamu ten mriki dimulyake dijemput dugi Jeporo Lungguh saestu itu kalau kita wingi Injangipun datang Pati-Pati, lajeng dalunipun Kudus, terus dalu melih Jepara. Sampun dipun jemput kali panitia meriki datang jeporo Dugi meriki, bakdo subuh diinepke datang hotel. Lo mantun ngoten di dikawal, dilebetkan dalam pinara katuran dahar. Subhanallah lan mulyake tamu sampun minggah ten panggung di dipun aturi ngunjuk sementen kathahe. Iki pabrik ngalih iki. Matur suwun. Ngantos nyong lali ora matur suwun yang panitia, matur suwun. Kula disuguhi ngombe nopo mawon seneng. Niki wonten air mineral, kula seneng matur suwun. Wonten meneh ponari sweat. Ya kula nggih seneng matur suwun. Eh wonten niki ora iso maca. Pokoke orange jeruk. Kula nggih seneng matur suwun. Niki wonten Sprite. Kula nggih seneng matur suwun. Niki wonten kopi, kula nggih remen matur suwun. Kula sing paling gak seneng iku rek disuguhi kopi susu. Kula bingung karena menurut saya kopi susu itu minuman yang gak jelas. Lah pripun mong kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Bingung ke. Cacak. Mangkane yen rampung ngunjuk kopi susu ki mesti kier kier. Ya melek ya merem, ya melek ya merem. Untuk menghormati panitia nggih tak ombene dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. meleh Kanjeng Nabi niku hubungannya gak leh tonggo Pesen datang umate. Mangga nayu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan dari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Subhanallah. Ngantos Kanjeng Nabi ndak oke Bolak-balik malaikat Jibril pesen-pesen pesen wasiat-wasiat wasiat babakan tonggo sampai kanji Nabi khawatir gek-gek tonggo itu berhak nerima waris. Masya Allah. Makanya mbak uang kue ibadate wapi tapi kok Allah hubungannya karo Tonggo oh arep-arep iso ngambu gandane swarga. Mambu wae ora apa maneh mlebu. Halo. api oh ibadahe Poso nganti wetenge ngelempeng. Poso saben dina, sedekah nyah-nyoh, zakat ora mekakat, dikir nganti lambene jedher, sujud nganti bathuke benjut. Nek wiridan ora trimo nganggo tasbih kayu cilik-cilik, kelopo disujeni. Iktikaf nyong masjid orang metu-metu nganti bokong entek. Tapi kok Allah hubungannya karo tangga. Buak ibadahe nganggur. Oh. Wong tangga niku kadang-kadang luwih penting timbang dulur. Kula takon dipun wangsuli nggih. Jenengan gak ada dulur mboten? ada tonggo mboten? Uripe jenengan kata pundi? Jejer dulur karo jejer tonggo, kata pundi? Uripe jenengan kata pundi? Kumpul dulur karo kumpul tonggo Mula Tonggo kadang-kadang luwe penting timbang dulur. Cobi, lek ana omah kemalingan sing nulungi dhisik. Lek ana omah kebakaran sing nulung dhisik. Tonggo Mangkane apiki tonggo terutama tonggo sing ora duwe, terutama tonggo sing melarat. Halo. Soale tonggo melarat ki luwe entengan. luwe gampang bantu. Tonggo sugih ora pati kena dijagake. Sing suge nek nesu minggato. Saya berbicara fakta. Wong pancen kenyataane yo ngono delok sing melarat-melarat do tepuk tangan nih. Tonggo melarat kuwi entengan. Sing nulung-nulung nih tonggo melarat, sing sugih ora sepiruwa. Cobi lek wonten sing sakit Sing nuweni dhisik sing jenguk dhisik niku tanggane sing sugih napa sing melarat? Sing melarat. Sing sugih ming takon. Wis waras apa urung? Ora nyanti gowo nyang rumah sakit ya arep diragi wong. Bu, yen wonten sing gadah hajat, mantu apa nyunatke, nika sing rewangi masak ten pawon ten dapur nika tanggane sing sugih napa sing larat? Sing melarat sing sugih ya mara ning ora ngrewangi, ming ngincipi wae. Ngono jajan 10 mancem diwincipi kabeh, ora ngrewangi malah entek-enteki. Ayo bapak-bapak, yen wonten kematian ana wong mati kae sing purun ngedok kuburan nika tanggane sing sugih apa sing melarat? Sing melarat. Sing sugih nggih mara dan kuburan menganguk wis jero apa urung. Yang cepet ya mendung aku selak udan. koyok ngurusi tapi malah nggupuhi. Mula sampean kate elek karo wong melarat, loro uripmu. Iso diancam ambek wong melarat. Ben ben wong sugih sombong ben iso nek mati aja gedhoki kuburane. Zaman mati temen ya sepi. kate persatuan melarat di pas kuat. Ikatan persaudaraan melarat pas kuat mati sampean sepi ora ana sing nglayat ora ana sing takziah ora ana sing nyolati do wegah budalno nyang kuburan iki ora ana sing gelem kok ayo dipikul ben budal dhewe ngapa gelundung karo pe dhewe kono akhire kepeksa sing mikul ning mantu karo anake mikul mayit ning wong loro kedalane munggah kaya ngene iki ungklu ungklu ungklu kesel mikul mayat wong loro ditekoni karo tanggane ditangkoni arep digo nyang ndi kuburan le ya cepet mumpung burung mambu menggok dalan sebelah takone meneh digo nyang ndi kuburan le ora usah kuburan buang ning kali wae Bareng tekan kuburan akhirnya dijeret ke kalian menggeh-menggeh. Dari sing tuwa dhek katok dhek padha Mas. Ayo dikedhoke cethek-cethek wae dhek ora usah jero-jero. Iya Mas, yang penting kependem awe yang penting orang ketok. Akhirnya dikedhoke cethik ngoten mboten jero. dilebokke dierengke diuruki dipendem bareng wayah ditalkin kupingi sing nang jaba dari sing tuwa dek goleke lemah teles dek Gawe apa Mas? Gen neplok kuping. <laughs> Neplok kupingnya tinggal nyingkrih. Iya ya terus ya terus. Tapi nyong jaluk tulung. Nek terus gak apa-apa, tapi tulung sing rumangsa ora nyumbang ora usah cerewet ya. ora nyumbang cerewet. Niku gara-gara elek karo tong go. Mangkane pesene wong sepuh wong tuwa tua biyen rak ngene. Nak nak sak kuat-kuate pager tembok nak isih luwih kuat pager mangko. Aja salah paham, maksudnya pager mangko ini dudu kok mangkok dijejer-jejer ditumpuk-tumpuk. Ngene. Pager mangkok wi keparing dulu buat Bu ater-ater. Mriki napa le Mas Tania. ya? Munjung. Ya kuwi. Kaya lambemu kuwi. Munjung. Ibu-ibu yang masak kok rondok enak, Bu rondok sekecok, tonggo ini diparingi, nggih? Pret. Ora percaya, nek wong biyen aku percaya, ya wong saiki udah percaya. Wong sepuh biyane kok duwe daharan sekeco, duwe masakan enak, tanggane diparingi, dibagi. Makane adem wong biyen ku uripe. Saiki yo panas. Wong e medhit-medhit to. Yen ngapunten ganti meneh. dan ngene 5 menit sing tegap Joko Kiai gonta ganti. Ngomong oh, sing ceramah ora ganti gitu mau. Padha ngadepe. Ya. Mosok kalah kuat ambek sing ceramah. Ngono kare Ini to. Ini main suara, main pikiran, main tenaga, kono terima ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, maksudnya gini. Penjenengan ki omai biasa, sederhana, ora no neng neng karo tonggo sae, karo tonggo lomo, kuat omai penjenengan. Ditinggal lomo berbulan-bulan aman, soalnya dipagri karo tonggo tonggo Sing dadi tonggo-tonggo tangga Mbok ana maling mlebu omahe panjenengan, bengok sepisan wis beres. Maling, tolong. Tangga gemerutuk gerutuk gerutuk gerutuk gerutuk nulungi kabeh. Malinge mlayu tir tir tir sifat kuping nanti kupingnya kayak kipas wiri wiri wiri wiri wiri wiri. Wedi. Padahal main sampean biasa orang ana boe Tapi mergo api karo tangga kuat omahe sampean sing dadi pagere omah sampean tangga-tangga sampean ning sebalike omahe sampean apik megah mewah indah pagere tembok mumet sek dilapisi baja dincep-encepi wesi dikei kawat berduri ditambahi bleng tambahi paku mau pasangi granat tapi sampeyan karo tonggo olo medit gak kuat babar bisa nomai sampeyan. Ono maling mlebu omahe sampeyan. Sampeyan bengok ping 200 tangga ora ono sing ngurusi. Tolong, maling, tolong, maling, tolong, maling. Tangga mesem dhewe-dhewe, bong kaya wis. Tolong, maling, tolong, maling. Jadi sijine modar gue saiki. tolong maling tolong maling lho sarap mati ya sarap mati ya tolong maling ditekek ya jelas ditekek dulu ditekek ya tolong maling hmm, diseret ya diseret mesti diseret <laughs> ora ono sing kudu nulung ono tonggo siji metu ora nulungi malah metuki malinge malinge diomongi resiki wae Aman kok deh ndok kene aman kok deh Resi wae. Yen alatmu kurang, nonggon gua linggis seluruh Tampar aku yang duwe. arep pindah. Mila ngeten ya Jenengan yang kepingin terkenal saya gampang. api tonggo-tonggo penjenengan Gak suwe engko apike sampean iso umum tekan dindi. Wong sing nyebarke apike sampean ya tangga sampean kuwi. Sampean pengen terkenal elek, gampang eleki tangga-tangga sampean. Gak suwe eleke sampean roto tekan dindi. Soalnya sing paling telaten etrek-etrek eleke sampean kuwi ya tangga sampean. Dhewe. Mula ana wong ngarepe besanan iso gagal ora sida ya gara-gara tangga. Lebih ya wong calon besan dolan dolane dicegah. Mbak, sampean kok sering dolan nang tanggane nyong. Ana perlu apa no, Mbak? Oh, nyonge arep besanan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak wadone sampean sing ayu ya arep diolehke anake tanggane nyong sing lanang iya nek kene tak elingke aja teruske anake tanggane nyong kuwi bener ganteng tapi gendeng yang balik ono wong arep nyilih duit ten gene bang iso gagal ya gara-gara tonggo apa gawe bank survei diprovokasi ya mas mas mas zaman pegawai bank iya pak ngarep ngapa mas survei ya lingkungan kini nih kalau ngarep nyelip duit nang bank jenenge iki sampean kenal wong ya? kenal mas iya kamu api api opo ya welut yang balik mana kanjeng nabi merintah sing apik karo lingkungan. Mergo kanca uripe menungso ya ora mung wong tok. Pepohonan, wit-witan, tumbuh-tumbuhan juga teman hidup. Melayan wit-witan kok dirusak menungsane sing rugi, menungsane kerusakan. Halo. Sumatera, Kalimantan kemarin-kemarin wah hutan dibakar, pepohonan dirusak, diobong dibakar. Sopo sing loro? menungsoe dhewe kabut asap infeksi saluran pernapasan akut di mana-mana terjadi salah yang piantun mriki rak mboten wit-witan diramut dadine petani dadine pekebun lho hewan niku ya kanca urip diramut dadine peternak nggih mboten Niki yang digathuke ten gene dalil irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama welasono sing ning bumi ko sing ning langit welas malang seliramu ajaran Islam ku luar biasa woi mula wis jam setengah setunggal kurang ngundang mau mana kapan-kapan majelis semacam ini kalau digambarkan seperti pohon yang rindang Kampung pun diwae desa son diwae lek akeh wit-witane sing rindang sing agrong, hawane mesti adem. Hoi. Nek hawane adem, pikirane masyarakat yo adem, atine masyarakat yo adem. Dados dadoske guyub rukun tentrem. Gina napa nggih? Tapi yang wit-witan kok ora ana dibabati, ditebangi, hawane mesti panas. Yen hawane panas, maka pikirannya masyarakat gampang panas, antine gampang panas, gampang congkrah, gampang poropadu tukaran. Maka karakter masyarakat yang hidup di daerah yang hawanya dingin dengan daerah yang hawanya panas itu berbeda. Lebih keras karakter masyarakat yang hidup di daerah yang hawanya panas. Mereka lah alus-alus, memanjang pancen turunannya bongso halus. <laughs> Hawanya adem. Kula nganti repot kok arep matur teng mriki niki nganggo bahasa nopo. Gek mriki piantun mriki bahasane lembut-lembut. Kula mboten saged benten kalih tiyang mriki wong turunane lelembut. Hawane adem. Pikiran adem, hati adem mula hawa sing adem ya panas panas panaske Artinya apa? pesantren, TPQ, madrasah diniyah, majelis-majelis dikir, majelis Solawat, majelis taklim, yasinan, tahlilan, manakipan, mujahadah. Itu adalah pohon yang rindang sing dadoske masyarakat niku adem, tentrem, guyub, rukun. Halo. Ora digadekke to. Ya yen pohon-pohon dibabati wit-witan ditebangi, maka kampungmu nanti akan menjadi entak-entak. Karo bahasa Indonesia nih Apa bahasa Indonesia yang tak anta? Yang tak anta. Tidak ada pepohonan no. Gak anta anta. Panas. Nek panas yo gampang geger, gampang gesro. Makanya majelis pengajian, hormat maulid Nabi, majelis dikir, yasinan, tahlilan, mujahadah, cak terusin niku. Terus kayak sing istiqomah nggih itu pohon yang rindang, Ojo buka babati biar banyak burung-burung yang datang hingga berkicau bersenandung tentang cinta dan kerinduan. Di sini ada pohon yang rindang, maka burung-burung berdatangan. Orang-orang solih, solihah berdatangan hinggap di sini. Di sini penjenengan berhitung tentang cinta Allah, bersenandung tentang rindu Rasulullah. Nah kalau pepohonan dibabati, ditebangi, yang tumbuh alang-alang kalau yang tumbuh alang-alang nggak akan ada burung yang datang dan berkicau di alang-alang. Wih manuk bingung. Kalau di alang-alang itu yang datang ya kewan kegermetan, binatang melata. Yang ketemu sini mengkerah padu tukaran, bangsane luwak, pulau, garangan. Maka kampung mana saja orang orang pesantren orang orang dinia, TPK orang orang majelis dikir majelis taklim model pengajian ini ya mesti panas masyarakat yang agak sing dadi luwah dadi garangan. Woi. Wes. durung yo ben. Ben tambah penasaran mudah maneh. Mbah ngapunten, lek kula ngaji lho sampun setunggal jam setengah langkung. kota tasih rame Jam. Karena aku masih punya tugas di tempat lain. Yeah. Sebenarnya aku sih masih kangen sama kamu. Hati aku juga berat banget mau ninggalin kamu. Saya Anwar Zahid sadar sesadar-sadarnya tidak semua yang saya sampaikan baik. Terutama dalam segi kata-kata tentu banyak yang hilaf, ada yang salah, bahkan ada yang menyakitkan perasaan. Mungkin ada yang tersakiti gara-gara kata-kata saya, ya salah yang ke <laughs> Minggat mau lah aman. Saya yang bodoh, saya yang goib, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ngaji kita pada siang hari ini uh, dibarengi hidayah rahmat, maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan yang lebih penting juga mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis ini membuktikan cinta kita kepada Rasulullah termasuk orang-orang yang layak mendapatkan syafaatnya.